akan dikabulkan. Yang saya tanyakan adalah jika saya minta kepada Allah yaitu semoga dia fulanah bin fulan menjadikan pasangan hidup saya itu gimana? Maksudnya orangnya udah jelas siapa itu. Gitu. Baik. Itu itu saja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang laki-laki misalnya terkagum dengan seorang wanita yang secara lahirnya adalah halal untuk dinikahinya. Bukan ibunya, bukan kakaknya, bukan anaknya, orang lain ajnabiyah. Yang secara secara syariat boleh dinikahinya. Ada kekaguman Apakah boleh kita berdoa? Ya Allah, dia sangat solehah. Jadikan dia istriku. Dia minta seperti itu. Doa semacam itu bukan satu yang dilarang karena orang boleh menginginkan kebaikan dari manapun datangnya. Cuma doa itu kurang tepat. Sebab dalam urusan perjodohan tidak begitu kaidahnya. Dalam urusan perjodohan doa boleh karena doa itu bukan bukan kita menginginkan seorang yang yang jahat. Karena kita merindukan kebaikan. Memang tidak terlarang doa dengan semacam itu ya Allah jadikan dia pasanganku. Namanya berharap. Sambil berharap dibaringkan dengan doa. Akan tapi yang dikhawatirkan adalah harap dan doa ini ternyata lupa dengan cara yang paling tepat yang diajarkan baginda Nabi. Yaitu kita beristighoroh. Istikharah itu gimana sih kaidahnya? Kaidah istikharah adalah jika orang tersebut sangat layak untukmu, pantas untukmu, itu baru diistikharahi. Seorang wanita dilamar seorang laki-laki yang soleh, baik, dan pantas untuk menjadi suaminya, maka baru layak istikharah saat itu. Tapi kalau yang meminangnya adalah pelaku dosa, pemabuk, penjudi, bezina, ya nggak perlu diistikharahi. Jadi istikharah itu berlaku kapan? Di saat orangnya kayak tadi itu. Mungkin dia adalah soleh atau solehah. Layak untuk menjadi pasangannya. Baru berlaku saat itu istikharah. Dan di dalam istikharah ini adalah doa. Bagaimana doa istikharah itu? Doa istikharah ini tidak boleh ngatur Allah. Karena apa? Sesuatu yang menurutmu baik belum tentu baik menurut Allah. Dan sesuatu yang menurut kita tidak baik kadang itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam urusan menikah ini memang perlu memilih kita. Dan Nabi pun berbicara tentang pilihan tunggahul mar'atu li arba'in dalam memilih. Maka kita harus benar-benar memilih. Memilih ini di samping kita setelah memilih sesuai dengan syariat, kita serahkan pilihan kita kepada Allah dalam doa hadis sahih yang diajarkan Nabi. Doanya enggak seperti itu. Allah in kana hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqturhu Ya Allah, kalau memang itu baik untukku, hidup di duniaku dan di akhiratku ya Allah maka mudahkanlah untukku wa in kana hadzal amra syarrun li syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri kalau memang dia tidak baik memang secara lahir dia baik dia solehah tapi kalau memang tidak baik untukku ya fasrifu anni wasrifni anhu kalau memang enggak baik untukku ya Allah jauhkan dariku nah ini kepasrahan ini penting jadi doa tadi sudah doa setengah maksa kepada Allah. Sedang memang tidak haram, tapi tidak begitu bimbingannya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena ini memilih dan kita tidak mengerti mana hakikat kebaikan yang sesungguhnya. Hanya Allah yang tahu. Maka hendaknya di dalam kita memilih pasangan itu secara lahir sudah benar menurutmu. Baru setelah itu kamu menghadap kepada Allah ya Allah kalau memang dia baik untuk mudahkanlah. Kalau tidak jauhkan dan ganti yang lebih baik. Selesai. Karena yang dihindari adalah apa? Dia selalu dibawa-bawa dalam angan dan bayang. Sehingga masuk dalam dunia hayal yang haram nanti. Hanya pengen dia. Mau makan ingat dia. Mau tidur ingat dia. Ini bermasalah. Ini kan budaya-budaya yang tidak islami yang masuk dalam wilayah wilayah pergaulan kaum muslimin. Jadi doa seperti itu karena itu kesolehan bukan sesuatu yang dilarang. Cuman lebih tepat lagi adalah doa tadi istikharah. Minta petunjuk ya Allah. Kalau memang ini baik untukku mudahkanlah untukku. Dan jika tidak baik untukku maka jauhkanlah dariku. Jangan seperti doanya anak muda yang maksa, ya Allah kalau memang baik untukku, jadikan mudahkanlah untukku. Kalau tidak baik untukku, jadikanlah baik untukku. Itu biasa soal adab. Maksa kepada Allah, tidak begitu ya. Karena biasanya, karena yang perlu dihindari bukan masalah itu kadang kadang mendahulukan hati sebelum sebelum syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau sudah mendahulukan hatinya dulu, ha, akhirnya dunia ini menjadi seluas daun kelor. Gula Jawa rasa coklat. Orang tua dilanggar, bapak dilanggar. Bahkan kadang lihat hakikat kesolehannya pun sudah berubah standarnya. Memang dia baik, iya. <laughs> Baik dari segi apa? Enggak tahu. Ya? Ini banyak orang seperti itu. Bingung ya bilang ditanya kebaikannya sisi apa? Enggak tahu. Karena mendahulukan senang duluan ini bahaya dan itu itulah wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina yaitu dengan budaya-budaya memadu kasih sebelum adanya yang ikatan yang halal. Telepon-telepon wal ini ini. Makanya kita tidak ingin mengantarkan biarpun bahasanya doa bisa jadi mesum itu nanti. Bahasanya doa ya Allah jadikan dia istriku. setiap hari doanya begitu, seribu kali sehari. Artinya dia kapan dia menyebut namanya ingat dia. Nah, ini berbahaya sekali. Ini ini merusak. Kalau sudah seperti itu berbahaya sekali sehingga seseorang bisa di dalam kesehari-hariannya adalah hanya mengingat hal-hal yang semacam itu. Makanya kita ingin alihkan sesuatu yang lebih baik yaitu dengan cara berdoa yang baik. Sehingga di saat pergi dan datangnya dia adalah enteng. Di saat nggak jadi pun nggak sakit hati. Sebab ada orang loh lihat, saking bingungnya itu. Minum baygon. Ada atau tidak? Itu kan orang gila. Minum itu adalah es tegan, es sirup. <laughs> Ini ini gara-gara urusan-urusan yang namanya cinta sebelum waktunya itu. Cinta yang tidak syar'i itu adalah naudzubillah banyak kehinaan-kehinaan. Allah dilanggar. Dan kita tidak ingin mengajari seseorang melanggar Allah. Dimulai dari itu tadi. Sehingga semakin lengket, semakin lengket, semakin lengket. Sehingga apa? Orang tuanya pun dilanggar. Saat orang tuanya nggak setuju pun tutup. Karena seolah-olah di dunia hanya ada dia saja. Lihat bahayanya. Baik, maka jangan berdoa seperti itu lagi. Akan tapi doalah dengan doa yang diajarkan Nabi. Kalau memang dia baik untukku ya Allah mudahkan. Kalau tidak jauhkan dan ganti yang lebih baik. Ngomong diganti yang lebih baik saja nggak berani loh. Saking gula jawa rasa coklat. Itu kadang-kadang padahal lebih baik, lebih baik kan lebih cantik, lebih, lebih, lebih, pokoknya lebih. Kalau dia lembut, dia lebih lembut lagi. Dia kaya, lebih kaya lagi. Lebih, tapi gara-gara itu tadi, ya sudah ngomong, ya Allah kalau memang dia uh, ganti, ngomong ganti aja nggak bisa, ganti yang lebih baik. Ya, Masya Allah. Dan berbahayanya hal yang semacam ini kadang ibundanya, ayahandanya menyodorkan seorang pria yang sangat baik pun ternyata ditolak oleh wanita tersebut. Karena menjadi dungu di saat seperti itu. Baik, maka biasakan dengan doa yang diajarkan baginda Nabi, bukan doa yang seperti itu lagi. Ya. Memang secara lafad tidak ada salahnya. Akan tapi dikhawatirkan di balik itu semuanya ada yang tersembunyi di dalam hati seorang hamba. Akhirnya dari itu semuanya mengajari melanggar Allah, melanggar orang tua, melanggar guru, dan bahkan melanggar hati kecilnya sendiri. Alangkah banyaknya seseorang memaksa harus menikah dengan dia, padahal orang tersebut tidak punya kelebihan sama sekali. Karena sudah terlanjur, kena panah asmara. Jatuh cinta, nggak enak semuanya. Hati-hati ya, maka doalah dengan doa orang yang benar-benar pasrah kepada Allah. Kalau ini baik untukku ya Allah, jadikan. Kalau tidak baik untukku, maka jauhkan dan ganti yang lebih baik.